Jadi dengan diutusnya Rasul nggak ada lagi alasan manusia kenapa dia meninggalkan ketaatan dan kenapa dia melakukan maksiat. Sudah dijelaskan semuanya dalam Quran. Sudah dijelaskan semuanya dalam hadis. Ini ketaatan, kerjakan. Ini maksiat, tinggalkan. Sudah dijelaskan. Nah, maka kalau ada orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, yaitu karena kesalahan dia sendiri. Ya, tidak benar ketika menyalahkannya kepada takdir barakallahu fikum. Surat An-Nisa ayat 165. Ya, di alla yakuna linnas agar tidak ada lagi bagi manusia alallahi hujjatun alasan manusia di sisi Allah setelah diutusnya rasul. Ya, untuk maksiat yang mereka kerjakan. Ya. Dengan diturunkannya Al-Qur'an, dengan diutusnya Nabi Muhammad itu hujah, itu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh atau tidak benar manusia nanti mengatasnamakan takdir atas maksiat yang dia kerjakan.